Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kembali pagi hari ini Teledakwah hadir di ruangan Anda untuk kesempatan hari ini Di hari ke-12 bulan Maret 2009 Atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1430 Hijriah Ya, Anda sudah, eh, kami yakin Anda sudah bersiap-siap diri untuk mengikuti atau menjadi peserta pada kesempatan dakwah hari ini. Mungkin Anda yang baru saja bergabung, dakwah adalah acara yang mengajak Anda untuk ikut menguraikan sebuah judul untuk Anda sampaikan kepada pemirsa dan ini akan dinilai oleh dua dewan hakim yang sudah hadir di studio. Dan tentunya nanti Anda akan mendapatkan arahan dari dua narasumber dan kemudian terakhir akan dievaluasi. Bersama saya Elsi Hudria dan rekan saya Rahmaji. Rahmaji Asmuri. Ya. Apa kabar baik. Siti? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin dan kita berharap hmm. para dai-daiyah juga hmm. yang berada dimanapun pada kesempatan pagi hari ini ya. juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Dan pada kesempatan pagi hari ini telah hadir dua orang dewan hakim hmm. yang sudah menemani kita. Betul. Yang pertama Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat MBL hmm. dan yang kedua Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini dan tentunya sudah siap untuk memberikan penilaian penilaian dan juga arahan ya kepada para peserta nantinya yang bergabung bersama kami. Anda bisa um, menghubungi kami di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan Ramadi uh, judul kita yang akan dibahas oleh para pemirsa ini hmm. uh, apa nih? Tema kita pada kesempatan pagi hari adalah tentang ujian bagi orang yang beriman. Ujian bagi orang yang beriman. -hmm. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan ya. Sudah kita sampaikan ya, ya. Dan jangan lupa -hmm. ketika ya sudah tersambung <laughs> bersama kami. Ya. Tolong jangan lupa eh, sebutkan passwordnya dengan benar gitu ya. ya. Betul, passwordnya eh, uh, <laughs> Ramadi. bagian Ramadi untuk oh, menyampaikan. Oh gitu ya, bagian saya ya. ya. Bali wani walau ayah. Hmm. hmm sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya. Hmm. Dan uh, jangan lupa gitu ya, perlu uh hmm. -huh. kita ingatkan, uh hmm. -huh. ini mungkin adalah penyisihan yang terakhir. Ya. Insya Allah pekan depan kita adakan final. final. Nah, untuk itu kita menghimbau bagi para yang pernah mendapatkan predikat terbaik, hmm. jangan lupa mengirimkan foto, foto ukuran, ukuran? postcard, oh, postcard bukan ya. lapangan bola. <laughs> Tidak mau nanti nyetornya gitu ya. Iya, ini ada satu uh, apa peserta terbaik yang minggu yang lalu mm -hmm. namanya Ibu Siti Aisyah. Mm -hmm. Ibu Siti Aisyah kalau saat ini sedang menyaksikan dakwah, mohon untuk mengirimkan foto ya. Karena uh, eh, Kamis depan insya Allah akan uh, diadakan uh, final dakwah. Ya. Jadi nanti fotonya akan kita tayangkan ya. Ya, kita tayangkan, hmm. kita telepon biar tahu siapa yang lagi bicara saat itu. Iya, hmm. baik. Sekali lagi kami informasikan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0215743476 atau 0215743478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Baik, sekarang kita akan uh, mendengarkan terlebih dahulu salah satu dewan hakim kita yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat akan memberikan arahan atau pembekalan, pembekalan ya kepada para dai-daiyah yang menjadi peserta. Dan sekarang kita akan ikuti bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat. Kami silakan. Ya. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kita pagi ini berada pada satu majlis yang sangat mulia Yaitu majlis dakwah Dan dakwah ini adalah merupakan tonggak dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan menurunkan ajarannya kepada umat manusia. Dakwah ini merupakan pilar utama dalam pengembangan Islam. Oleh karena itulah bagi kita para dai, para mubalik yang berdakwah diharapkan mampu memberikan dakwah itu dengan efektif, dengan elegan dan dakwah itu menembus relung hati setiap orang yang mendengarnya. Al-Qur'an mengatakan bahwa sepatutnya dakwah itu dilakukan dengan seimbang dalam surah Saba 28 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Jadi ada sisi kita memberikan penerangan manusia yang bersifat menggembirakan, ada sisi di mana kita juga memberikan arahan yang sifatnya punishment sehingga keseimbangan hidup manusia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sayyidina Ali pernah berpesan juga bahwa dakwah itu sepatutnya disampaikan juga sesuai dengan level pemikiran atau e, bagaimana e, kemampuan dari audiens menerimanya. Ali karmallahu wajah mengatakan khatibun nasa ala ukulihim sampaikanlah dakwahmu agar efektif itu sesuai dengan tingkat penerimaan atau tingkat akal atau pemikiran dari orang yang mendengar dakwahmu. Islam memang merupakan agama yang memberikan seluruh aspek kehidupan, panduan aspek kehidupan ini dengan sempurna kepada manusia. Oleh karenanya tentunya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang sangat komprehensif itu diperlukan metodologi, diperlukan cara, diperlukan e, performa yang tepat sehingga dakwah kita insya Allah bisa diterima oleh semua kalangan. Baik orang-orang yang memang datang untuk mendengar dakwah kita atau mereka yang secara pasif ingin mendengarkan dakwah kita. Yang juga sangat penting dalam dakwah ini adalah bagaimana kita menyampaikan itu dengan ikhlas. Karena setiap dai pada hakikatnya adalah ahli waris para rasul dan para rasul itu adalah utusan-utusan Allah. Sehingga kalau kita menyampaikan dakwah itu dengan ikhlas, maka insya Allah dakwah itu pun akan sampai ke relung hati setiap yang mendengarnya dengan ikhlas pula dakwah yang dilakukan dengan variasi-variasi apapun, entah itu ada kejenakaan atau mungkin ada kutipan-kutipan ya, falsafah, filsafat atau pemikiran-pemikiran dari ahli hikmah, semuanya harus ditujukan dalam rangka menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq. Yang terpenting adalah bagaimana dakwah itu kemudian sampai kepada penerimanya sesuai dengan substansi yang ingin kita sampaikan. Sehingga sekali lagi diperlukan kecermatan, ketenangan, dan juga keikhlasan dalam menyampaikannya. Saya pikir inilah panduan utama dalam kita menampaikan dakwah tersebut. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak eh, Dr. Haji Muhammad Hidayat uh yang sudah memberikan pengarahan. Jadi ada beberapa hal yang mesti di apa namanya perhatikan. Kita garis bawahi tadi betul, ya. Betul. Uh mhm. -huh. Ayo nangkap nggak tadi dari Pak Hidayat? Yang pertama harus seimbang. Uh mhm. hmm, yang kedua harus sesuai dengan audiens yang mendengarkan. Ya. Terus harus efektif dan elegan. Itu yang paling <laughs> penting. Kemudian apa namanya? Yang paling penting harus ikhlas juga ya. Iya, dan hmm. tahu bagaimana uh, metode cara penyampaian dakwah yang tepat ya. Hmm. Baik, mudah-mudahan juga di uh, pemirsa para dai daiyah bisa uh, mendengarkan tadi arahan dari Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat sehingga nanti uh, apa yang disampaikan juga sampai kepada mado'ohnya. Hmm. Baik, uh, pemirsa kami nantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 5743476 atau 0215 delapan untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan eh, judul kita adalah apa orang Ujian bagi orang yang beriman. Ujian bagi orang yang beriman. Dan hmm. Anda pasti sudah mempersiapkan diri karena judul ini telah minggu lalu kita sampaikan ya. Pada setiap akhir uh, acara kita selalu menyampaikan judul untuk uh, minggu berikutnya. Dan perlu kita ingatkan bahwa ketika Anda sudah tersambung bersama kami, selain menyebutkan password dengan benar, hmm. perhatikan countdown waktu yang ada di layar. Hmm. Karena ini sering sekali ketika asik menyampaikan materi teledakwahnya, hmm. sementara waktunya sudah habis gitu, sehingga terpotong. Dan penilaian dari Dewan Juri pun otomatis tidak akan sempurna. Hmm. Baik, silakan. Sudah ada yang tergabung bersama kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak. Baligani walau ayah. Terima kasih. Dengan siapa dari mana? Dari Pak Supriyadi di Tangerang, Mbak. Pak, Pak Supriyadi dari Tangerang. Silakan, ya. Pak. Langsung saja kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه Al-Mukarram Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pengatur acara dan pemirsa TVRI di mana saja berada. Alhamdulillah dengan takdir tanjidiyah Allah kita dapat berjumpa kembali di udara dalam tema ujian bagi orang-orang beriman. Berbicara tentang ujian, maka tidak lepas dari pembicaraan tentang sabar. Dikarenakan ujian dan sabar merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan kenyataannya. Hmm. untuk bersabar dikarenakan adanya ujian tersebut. Demikian juga manusia tidak terlepas dari cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia dituntut untuk untuk bersikap sabar dalam menghadapi setiap cobaan atau ujian. Sebab semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Al-ayah. Yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Adapun bentuk-bentuk ujian dan cobaan dari Allah itu kita bisa lihat dari beberapa firman Allah. Di antaranya yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Yang ketiga, surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Namun dibalik semua cobaan ujian tersebut terkandung hikmah yang sangat dalam. Di antaranya yang pertama untuk menjernihkan dan membersihkan hatinya. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 154, "Waliyumahhi fi qulubikum" yang artinya dan untuk dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Yang kedua, untuk membedakan keimanan seseorang apakah ia benar-benar iman atau hanya main-main saja. Yang ketiga, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sabda Rasul, "Man yuridillahu bi khaira yusibhu minha." Rahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia pasti diuji oleh Allah. Demikianlah ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih Pak Supriyadi dari Tangerang, Banten dan penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Pak? Passwordnya dulu. Iya, passwordnya dulu Pak. Baliguani Walawaya. Iya, dengan siapa nih Pak? Dengan Sofyan Tarakan. Pak Sofian di Kalimantan ya? Iya, Kalimantan, iya, Pak. Iya, baik Pak Sofian sudah siap ya. Dan jangan lupa perhatikan ya. countdown waktunya ya. 3 menit dari sekarang. Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du Qala ta'ala fil Qur'anil Hakim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi'shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin min أموال الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه صدق الله العظيم Allah subhanahu hadirin para pemirsa TPI rahimakumullah ayat Al-Baqarah 155 menyampaikan hukuman bahwa saya bahwa ujian ada golongan yang ada lima perkara pertama ujian merasakan takut yang kedua ujian merasakan lapar yang ketiga ujian kekurangan harta atau benda yang apa itu hujan terhadap ampus atau kematian dan yang lima hujan terhadap buah-buahan menghadap hujan pasti kita seperti orang yang tidak hendaklah bersabar dan segalanya datangnya krisis Allah melakukan nikmatnya gembirakan bagi orang yang bersabar yang bersabar bila diuji dia berkata segalanya yang saya terima adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu marilah kita hendak dari setiap pujian dan dari Allah tidak yang mau yang mencoba kita dalam penderitaan kebahagiaan pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh hadis أبي ويتم تمتي إن أشد البلاء الأنبياء ثم أولياء ثم علماء ثم أمثال فأنت Nah, salah kabitin ujian untuk para bagi para rasul, para audia dan para ulama diuji ke bawah dan ke bawah tergantung sebagaimana kekuatan berpegang teguh berpegang pada agama oleh karena itu benang merah yang dapat kita ambil maka kita selalu bertawakal dan menerima segala apa yang diberikan Allah kepada kita dan mengambil itibak sebagai langkah kita di depan ya terima kasih yang dapat saya sampaikan ya kurang lebihnya saya mohon harap minkum nunwal kolami wa barisugun Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian dari Kalimantan Timur, terima kasih telah hmm. berpartisipasi, hmm. walaupun agak sedikit tersendat-sendat ya. ya. Mungkin juga kita uh, perlu informasikan kepada para dai dai ya, hmm. calon peserta teredakwah pagi hari ini, mohon untuk menggunakan telepon rumah ya. Fixed line jadi, ya. ya hmm. Jadi bukan eh, handphone bukan ya. Silver, gitu ya. Uh, Jadi uh, ini akan mempengaruhi kualitas suara. Hmm. Ya sekali lagi kami uh, mohon kepada anda untuk menggunakan menggunakan telepon rumah sehingga ini akan mempengaruhi kualitas suara Anda. Baik, eh, pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami Dakwah. Eh, sejenak kami akan jeda eh, sesaat, ya. ya, karena kita akan masuki waktu azan subuh untuk wilayah ya waktu eh, sholat subuh untuk wilayah Indonesia bagian barat dan tentunya kita akan sholat dulu ya betul kita ya. juga akan sholat dulu ya. ya dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut <clears throat> Terima kasih Anda masih bersama kami Tele Dakwah untuk kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 Dan kami masih eh, punya waktu yang cukup banyak untuk Anda yang ingin menjadi peserta sebagai da'i da'iyah Silakan Anda hubungi kami di 5743476 atau 0215743478. Dan tentunya eh, kami mohon Anda dapat memperhatikan beberapa arahan tadi yang sudah disampaikan oleh salah satu dewan hakim kita. Eh, di antaranya adalah bagaimana metode yang disampaikan dan ini eh, ada kaitannya juga dengan cara penyampaian ya. Dari dari suara kemudian intonasi ini juga akan mempengaruhi bagaimana audiens itu bisa menangkap apa yang akan kita sampaikan. Silakan pemirsa tentunya acara ini eh, untuk Anda semua semuanya dan kami harapkan dari berbagai daerah juga masuk untuk menjadi peserta. Dan jangan lupa pada uh, pada minggu yang akan datang atau Kamis yang akan datang teledakwah masuk pada sesi final teledakwah. Jadi Anda siap-siap yang sudah menjadi peserta terbaik insya Allah pada Kamis yang akan datang ya Anda akan uh, menjadi uh, peserta kami. Dan untuk Ibu Aisyah ya, sekali lagi foto Anda belum diserahkan kepada kami. Jadi mohon untuk diserahkan foto Anda karena Anda kemarin sudah termasuk sebagai peserta terbaik teledakwah. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, dakwah merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif sekali. Dan ini merupakan anjuran dari uh, Al-Qur'an dari Allah Subhanahu taala ya. Difirmankan dalam surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan." Baik, silakan Anda yang ingin bergabung, kami nantikan kebersamaannya di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan tentu kita harapkan dengan tele dakwah ini bisa memperkaya atau memperluas wawasan kita. Karena dari satu judul karena diuraikan oleh beberapa da'i-da'i ya sehingga ini dapat berkembang sedemikian rupa ya Ramadi ya. Betul. Uh, dari satu judul kita tentang ujian bagi orang yang beriman. Ini kalau disampaikan oleh beberapa orang tentunya bisa diambil dari beberapa sudut. Sudut pandangnya pun berbeda Betul. biasanya. Walaupun yang satu mendengarkan dulu yang lain, hmm. kemudian yang lain mendengarkan lagi, tapi tetap cara penyampaiannya berbeda iya, gitu ya. Iya. <laughs> Namanya sudah ada yang tersambung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Ibu? Bantuannya walaya Hmm. Dengan siapa dari mana? Ya, ini Ciputat. Ya, silahkan Ibu langsung saja. Namun tolong diperhatikan kondon waktunya. Ya. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrabil anbiya wal musalin Wa ala alihi wasabi ajmain Bapak Ibu penonton TVRI Di studio pun di rumah yang saya hormati Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kita bisa mengikuti tele dakwah pada pagi hari ini. salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat beserta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang terhormat manusia dalam perjalanan hidup tidak lepas dari lekuling kutuban itu. Hujan itu silih berganti, ada yang menyakitkan seperti kesengsaraan, penyakit, kelaparan, ketakutan, kemiskinan, ketidakadilan, dan musibah. Ada yang menyenangkan seperti kekayaan, jabatan, kecantikan, dan ketenaran. Mengenai hujan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa Panak luakum disari wal khairi fitnati wa ilaina turja'un artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kami akan dikembalikan hanya kepada kami Bapak Ibu yang semati apabila manusia mendapat ujian yang tidak menyenangkan kemudian diapain dengan rasa benci maka kemukaan Allah Subhanahu wa taala akan meningkat Padahal Allah sudah menguji iman kita. Sebaliknya, bila manusia mendapat ujian yang menyenangkan, Allah juga sedang menguji keimanan kita. Apakah kita jadi sombong atau lupa diri dengan nikmat yang diberikan Allah SWT? Sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan musibah yang kita hadapi? Ada hal berapa sebagai berikut yang sebagai berikut. Satu, memperkuat kesabaran. Bila segala cobaan dihadapi dengan kesabaran, maka bagi maka Allah Subhanahu akan Subhanahu taala akan memberikan pahala kepada kita karena Allah mencintai kaumnya dengan mengujinya terlebih dahulu. Sungguh Allah bersama orang yang sabar Al-Baqarah surat 153. Kedua bertobat. Kita menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita keliru dalam menyembah Allah Subhanahu taala, kalau kita sendiri menerima nikmat dari Allah SWT, hendaklah kita bertobat dengan berjanji, mengakui kesalahan kita, dan tidak mengulangi untuk selama-lamanya. Allah bersama orang yang tobat. Surat Al-Maidah ayat 39. Yang ketiga, istiqomah. Bagaimanapun kesulitan dihadapi, kita harus tetap di jalan yang benar. Jangan hanya dengan supermi atau uang sedikit, kita akan berbalik bertukar iman kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bagi orang yang bertakwa atau beriman akan menerima semua cobaan diolah Allah dengan sabar dan uh, bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yasni dari Ciputat terima kasih juga telah berpartisipasi Namun sekali lagi kami ingatkan tolong diperhatikan kandungan waktu yang ada di layar kaca Anda Karena ini sangat mempengaruhi sekali atas penilaian Dewan Hakim Dan jangan lupa yang paling penting mungkin yang juga harus kami ingatkan kami mendengar ada beberapa intonasi yang kelihatan yang kedengarannya membaca gitu ya. Kalau bisa tolong jangan membaca. Harus poin-poinnya saja. Baik, silakan penonton berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak. Ani Terima kasih dengan siapa dari mana? Dengan Haryoto Indramayu, Pak. Haryoto dari Indramayu. Silakan, Pak, langsung saja. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Para hakim, para pembawa acara dan para peminat terdakwah yang dikaruniai Allah Wacana kita tentang ujian bagi orang mukmin. Mari kita lanjutkan Semoga bermanfaat sukses dan bahagia atau kegagalan dan musibah adalah warna kehidupan yang sudah kita maklumi. Sayangnya, seringkali kita bersikap berlebihan, bahkan sampai bertindak destruktif. Kita menempatkan Allah seolah hanya pantas membalas, padahal dia juga berhak menguji hambanya. Sejatinya orang mukmin itu berhak atas kebahagiaan yang abadi dalam surga Firdaus. Begitulah menurut, eh, menurut surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 11. Justru karena itulah Allah perlu menguji iman hambanya. Sebagaimana firmannya dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Artinya, setiap orang akan merasakan kematian dan kami akan mengujimu dengan kejahatan dan kebaikan sebagaimana uh, sebagai cobaan dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan pendaratan kapal Nabi Nuh alaihissalam setelah mengarungi banjir yang legendaris adalah ujian jenis kesuksesan ulasannya terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 30 yang artinya Sesungguhnya dalam kejadian ini sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan sesungguhnya kami menguji mereka. Berkaitan dengan kesuksesan, Allah mengajarkan bersyukur melalui surat An-Nisa ayat 147 yang artinya mengapa Allah harus mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ujian berbentuk kebangkrutan telah diingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa atau buah-buahan dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar yaitu orang yang ketika mendapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sabar, as-sabru nisful iman, artinya sabar adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Abu Naim al Khatib. Ya. Iya, terima kasih Pak Haryoto ya. Sayang sekali ya, waktunya Habis Terputus, oh, ya. ya. <laughs> Masih hadis 3 menit. Jadi Bapak harus memperhatikan kandon dari uh, monitor ya. Mm -hmm. Baik pemirsa untuk yang lainnya silakan Anda bisa bergabung kembali di 5743476 atau 0215743478. Judul kita adalah ujian bagi orang yang beriman. Dan uh, sekali lagi kami ingatkan bagi Anda yang sudah mendapatkan predikat terbaik jangan lupa mengirimkan foto ukuran postcard untuk insya Allah di pekan depan kita adakan sesi final. final. Oke, okay, silakan. Penelpon berikutnya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kenal soal ini ya. Iya, Pak Arif. Pak Arif. Iya, Pak Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Passwordnya dulu Pak Arif. Iya. Beliwani walau ayah. Iya, kelihatannya sudah siap Pak Arif ya. Iya, eh, dan senang kalau nggak menang. <laughs> Bisa ikut terus ya Pak Arif. Bisa Ikut terus, iya, iya betul. <laughs> Bagus strateginya Pak Arif. Baik Pak Arif, sudah siap ya? Iya. Tiga menit, silakan dilihat iya. dari eh, monitor waktunya. Silakan. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa ikut tele dakwah kita bisa mendengarkan dari siapapun karena memang Allah menunjuki siapapun dan menyesatkan siapapun. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semua manusia di muka bumi ada menjadi suku apapun lahir dari rahim beragama apapun bukan permintaan manusia tetapi adalah kehendaknya. Oleh karena itu apabila kita saat ini menjadi orang yang berbeda, menjadi umat yang berbeda, itu karena memang Allah tidak menghendaki satu umat. Inilah ujian yang paling berat untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa manusia saat ini yang seharusnya ujian ini kita sikapi sebagai rahmat dari Allah. Kita bisa lihat firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan satu ayat ini saja seharusnya sudah bisa kita renungkan karena ayat yang lain hanyalah pengulangan. Oleh karena itu, harus kita sadari juga bahwa setiap orang ujian kalau lulus hasilnya adalah nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin yaitu jalannya orang yang teri, diberi banyak nikmat, bukan jalan orang yang tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, terima kasih telah berpartisipasi pada kesempatan pagi hari ini. Senang hmm. sekali dengan ya. Pak Arif ya. Hmm. Setiap minggu ada. Tapi mudah-mudahan sekarang juara biar minggu depan bisa ikut gitu. <laughs> <laughs> Baru mau pesen sama tim juri, jangan dijuarain. Jangan dijuarain. <laughs> Baik, masih ada kesempatan silakan Anda ingin bergabung di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan sekali lagi, iya, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya, Pak. Alhamdulillah. Ya, passwordnya dulu. <laughs> Balighu anni walau ayah. Ah, kelihatan. Balighu anni walau ayah. Iya, iya, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya di Wajo Cengkang Daerah oh, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Wajo ya Pak ya. Subhanallah. Ya, sekali Pak <clears throat> di Umar. Uh, Pak Umar, Pak Umar ya. Pak Umar, ya, mohon maaf, TV-nya volumenya tolong dikecilkan sedikit, Pak. Volume TV-nya tolong dikecilkan sedikit. Iya, iya, iya, iya, ya, iya, Pak. Baik, ya. Pak Umar sudah siap? Siap. Baik, silakan 3 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Alhamdulillah Kami sempat mengikuti acara dai ini Tiada lain tujuan adalah Mari kita sama-sama sadar Bila memegang ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an mengatakan Inna Allah la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Manusia tidak akan berhasil dari kesadarannya kalau bukan hatta yugayiru ma bi anfusihim. Dia sendiri harus sadar ini yang kita lakukan. Perintah Allah, jauhi larangan Allah. Insya Allah. Kalau semua hamba Allah begini, dunia akan aman, utamanya umat Islam, tidak akan melaksanakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Antara lain selalu syukur, sabar. Hujan apapun yang diterima, dia ikhlas menerimanya. Dan dia harus sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap dirinya itu sudah terjadi hanya baru terjadi berarti sudah tertulis di lauhul mahfud tidak boleh kita menyesali sesuatu apabila kita mendapat sesuatu dari Allah Swt cobaan apapun apakah itu mendapat rezeki apakah itu mendapat musibah kita harus ikhlas menerimanya sebagai hamba Allah Apabila mendapat ujian, berarti itu ada satu kesan bahwa sadarlah akan menuju kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang akan dibawa adalah segala perbuatan kita. Kalau kita telah sanggup menyadari diri sebagai hamba Allah yang pintar-pintar mengoreksi dirinya, insya Allah. Kalau tuh memperbuat satu dosa, dosa itu dosa ringan. Sama dengan dosanya, sama dengan najisnya, uh, kencing apa namanya air seni eh, bayi di peti air sudah hilang. Nah, itulah sekedar saya dari eh, sengkang ini eh, mewarisi diri sampai di mana diriku sekarang ini tentang hubungan Allah Subhanahu Wa Taala perbanyak fasta bi akhirat Jangan banyak mengurusi orang, tidak mengurusi diri. Demikian, Wassalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Samsudin Hatabe ya? Hatabe, Umar belakangnya. <laughs> ya, dari Sulawesi Selatan. Dari iya. Hmm, iya. Terima Jadi, kasih Begitu mendengar eh, langsung ah. dipercepat. <laughs> Salam. Iya, bagus ya Pak ya. Silakan untuk Anda yang lainnya, ya. masih ada kesempatan ya. Kita baru beberapa peserta. Silakan baru di 5743476, 02157 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Sekali lagi kami informasikan untuk Ibu Aisyah ya yang ada di rumah yang mungkin menyaksikan acara ini, Anda belum menyerahkan uh, foto ya ukuran pos postcard untuk kami tampilkan nanti pada final teledakwah minggu yang akan datang ya. Dan caranya mungkin eh, kita yang akan menghubungi para peserta ya. Betul. Karena untuk karena itu kami harapkan kepada Anda para peserta terbaik untuk memberikan nomor telepon yang mudah dihubungi mm -hmm. ya sehingga nanti Anda bisa mudah juga untuk mengikuti uh, final karya dakwah. Dan diharapkan agar telepon yang diberikan atau telepon yang digunakan hmm. harus dengan fixed line. Hmm. Kalau bisa dihindari yang seluler karena kualitas suara yang masuk ke studio memang biasanya lebih jernih dengan telepon yang <laughs> fixed line gitu ya. <laughs> ya, luar biasa ya telah dakwah ini uh, meningkatkan kreativitas para dai dai ya. Betul. dengan gayanya, caranya, metodenya. Ah, ini sudah ada penelpon lagi. Baik, sudah ada penelpon lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bapak? Balai Rohani malam ayah. Mm -hmm. Dengan siapa dari mana Pak? Anto di Ciputat. Pak Anto dari Ciputat. Silahkan Pak Anto, tolong perhatikan konten waktunya. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah para pemirsa TVRI di mana saja berada, di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihal mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya semua kerajaan dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu siapakah yang lebih baik di antara kamu amalnya dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi Allah menjadikan kita manusia hidup di dunia merupakan ujian untuk mengetahui siapa di antara kita manusia yang baik dan yang tidak baik amalnya. Ujian itu bukan hanya yang menyusahkan, tapi juga ada ujian yang menyenangkan. Artinya ujian itu ada dua macam. Pertama, ujian yang menyenangkan seperti mendapat kekayaan, jabatan, ilmu yang banyak, dan lain-lain yang bersifat positif. Kedua, ujian yang menyusahkan seperti sakit, bencana alam, miskin, dijolimi orang, dan lain-lain yang sifatnya negatif atau menyusahkan. Bagi orang yang beriman, yang hubungannya dengan Allah sangat kuat, rasa hatinya sangat takut dan cinta kepada Allah, kedua macam pujian itu tidak jadi masalah. Menjadi orang kaya bersyukur, banyak berbuat kebaikan dengan sedekah, menolong orang dan tidak sombong. Mendapat ujian Mendapat ujian kesusahan dia bersabar, hatinya yakin bahwa apa yang terjadi adalah dari Allah dan tidak dapat dihindarkan. Hatinya sabar dan redho karena ujian bagi orang mukmin itu merupakan penghapusan dosa dan kasih sayang Allah atau untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Mayyuridillahu bihi khaira yusib minhu." Siapa saja yang dihadirkan oleh Allah menjadi orang baik, maka diberikan ujian kepadanya. Tetapi Allah memberi ujian kepada kita manusia sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak memberikan ujian yang kita tidak sanggup menanggungnya seperti dalam firman Allah, la yukalipul benafsan ilabus aha. Allah tidak membenari seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi sekali lagi hidup dunia ini sebagai ujian. Kalau iman kita lemah semua jadi masalah kaya jadi masalah, jadi sombong, miskin apalagi. Tapi kalau iman kita kuat, rasa takut dan cinta kita kepada Allah kuat, dan akhirat kita utamakan ujian apapun tidak jadi masalah naik Mercedes dengan naik saja sama saja <laughs> hati tetap bersama Allah kebahagiaannya kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, terima kasih Pak Anto Pak Anto ya dari mhm. Ciputat namanya Pak Anto tapi logatnya logat Sunda ya <laughs> terima kasih Pak Anto dan juga mungkin kita ingatkan kembali ya kepada Betul. para pemirsa ya untuk uh, lebih semangat lagi di dalamnya menyampaikan uh, dakwahnya mm -hmm. tentu harus juga memperhatikan munasabah atau ayat yang berkaitan dengan betul. Uh, materi agar sampai jangan sampai salah ketika membacanya iya betul mm -hmm. sekali baik sudah ada penelpon yang berikutnya Ramaji kita terima ya, yeah. halo assalamualaikum Waalaikumsalam Balihu anni walau ayah Sekali lagi Pak Balihu anni walau ayah Bagus sekali dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Nur Rahman Bapak Nur Rahman di mana Pak? Ah, di Ciputat. Di Ciputat. Tetangga dengan Pak Anto enggak? Ya, enggak, Bu. Enggak, ya. <laughs> Baik ya, silakan. Sudah siap ya, tiga menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin.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 Makanya kalimat yang di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa sabirin." Beritakanlah kabar gembira. Berikanlah kabar gembira as-sabirin kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar alladzina idza asabathum musibah apabila mereka mendapatkan ujian, apabila mereka mendapatkan musibah, lalu mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Di sini kita garis bawahi kalimat lillahi Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Manusia sering apalagi kita sering mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun hanya sekedar lipstick hanya sekedar saja sekedar ucapan saja tetapi kita tidak menghayati apa di dalamnya ketika ketika kita dapat uh, eh, cobaan ujian rintangan kita tidak kembalikan seluruhnya ini ini dari Allah Subhanahu wa taala. Iman rukun iman yang sering dilupakan manusia. Ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya pemberi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan diuji sesuai dengan kemampuannya dan sering manusia lupa siapa yang pemberi ujian itu. Kesimpulan dari semua ini yaitu kita harus bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Seberat apapun ujiannya itu, ujian ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kualitas iman kita ini teruji. Terutama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nur Rahman dari Ciputat, terima kasih dan agak menggebu-gebu dan bersemangat ya. Iya ya. <laughs> Sayang sekali waktunya sangat terkepet sekali ya. Karena mm-hmm, mm-hmm. eh, mungkin kajiannya masih cukup panjang ya. Betul. Pak Rahman tapi ya, alhamdulillah Anda sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan saksikan terus sampai selesai ya. Mana tahu Bapak nanti akan menjadi peserta terbaik <laughs> ya. Silakan. Baik, benar. Peserta berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Passwordnya dulu Bapak. Baligu ani walau ayah. Hmm, dengan siapa dari mana? Bapak Rida deh. Mohon maaf ya Bapak. Nur Arif di Slipi Pak. Pak Ridho dari Slipi ya. Iya. Silahkan Pak tolong jangan lupa perhatikan countdown yang ada di monitor Anda. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah di di setiap saat dan waktu salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kuasa, makhluk tidak kuasa. Apabila Allah menghendaki, maka akan terjadi. Tetapi sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Semua makhluk berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Apabila Allah menghendaki obat untuk menyembuhkan, maka akan sembuh. Tetapi apabila Allah tidak menghendaki, maka obat itu tidak dapat menyembuhkan saya ambil contoh dari dua orang sakit yang sama. Rumah sakitnya pun sama. Obatnya pun sama. Dokternya pun sama. Tetapi satu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ah, saya mengajak untuk semua orang Islam mempelajari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam nasbi isbat ini karena akan menimbulkan keyakinan insya Allah di dalam arus gelombang maksiat zaman sekarang ini. Allah kuasa, malah tidak kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza ya, mhm. Nur Arif dari mana tadi Jakarta ya? Jakarta. Terima kasih. Tapi Anda masih punya waktu yang cukup panjang loh sebenarnya ya, masih ada 48 menit ya. Tapi sayang sekali 48 detik. Eh detik. 48 <laughs> detik ya Allah. Iya, ini uh, apa namanya cukup waktu yang ya cukup lumayan ya hmm. untuk mengurai lebih lanjut. Tapi terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Masih ada kesempatan ya Ramaji ya? Kalian ada waktu ya. Ada. Mhm. Silakan Anda ingin bergabung kami terima kembali di 57434 0215743478 atau 0215743478 dan sekali lagi jangan lupa perhatikan uh, eh, countdown waktu yang ada di monitor ya. Dan tema kita adalah ujian bagi orang yang beriman. silahkan kami e, nantikan kebersamaan Anda. E, Rahmaji, kalau tadi Pak Ustaz Hidayat bilang e, dakwah itu harus efektif. Betul. Ya, mungkin dari sisi bahasanya juga harus bagaimana kita menyampaikan kepada man'u ya atau mm audiens ya. Audiensnya. Dan yang paling penting mungkin ini, uh, aksentuasi, uh -huh. uh, artikulasi, artikulasi juga harus dan harus ya. betul harus hmm. diperhatikan juga. Betul. Jangan sampai terkesannya seolah membaca A B C D. <laughs> tahu dia walaupun tidak melihat tahu nih rumah ini. <laughs> Terkesannya begitu. Oh gitu. <laughs> karena karena tidak diri dengan intonasi dan artikulasi tadi ya. Betul. Ya? Sudah ada penelpon lagi yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Oh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru da'iyah yang kedua ya. Amin. Masuk dulu. Ya, sudah masuk, sudah masuk ya. Halo. Gak usah <laughs> Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Ibu, Mbak. al ani, walau ayah. Iya, dengan siapa ini di mana? Ibu Nur Hayati. Di mana? Dari Tangerang. Tangerang, Ibu Nur Hayati. Silakan 3 menit dari sekarang. Ujian bagi orang yang beriman. Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan pemirsa TVRI yang berbahagia. Tema pada tema kita pada pertemuan kali ini adalah ujian bagi orang-orang mukmin. Ujian bagi orang mukmin adalah merupakan barometer dan tolok ukur bagi kesempurnaan iman orang mukmin. Dan keikhlasan serta kesungguhan iman orang tersebut juga merupakan kafarat bagi, kesa bagi kesalahannya dengan adanya ujian dan cobaan tersebut bagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji atas keikhlasan dan kuantitas iman seseorang. Maka oleh karena maka oleh karenanya kita tidak boleh berprasangka jika kita sudah beriman tidak akan diuji oleh tidak sama sekali tidak. Sebagai firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Ahasibun nasu ayat turutu ayat ayat puluh amana wahum la tanun al ayat. Apabila manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman mereka tidak diuji lagi tidak sama sekali tidak bahwa tetap mereka pasti diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sifat lalu bagaimana sifat seorang mukmin dalam menghadapi ujian tersebut? Pertama, haruslah bersabar dan melakukan amal-amal soleh serta bertawakal kepada Allah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut semata-mata datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ayat 155 156 وبشر الصابرين الذين إذ أصابتهم مصيبة Inna إنا wa inna ilaihi rajiun. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar Ya. yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan kami punya Allah dan kami kepadanya akan kembali. Kedua, jangan putus asa dikarenakan putus asa itu dosa. Sebab bisa disamakan dengan orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Firman Allah surat Yusuf ayat 87 Innahu la yai'asu min illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Dan dalam surat Al-Hijr ayat 6, "Wa may yaqnatu mir rahmatillahi illa dhalun." Tiada orang yang berputus asa dan rahmat tersebut kecuali orang-orang yang sesat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurhayati dari Tangerang, terima kasih telah berpartisipasi. Ya, dan sebagai penelpon yang terakhir ya, Betul. ya Ibu Nurhayati ini ya. Mm -hmm. Sudah masuk 10 peserta para dai daiyah pada edisi hari ini 12 eh, Maret 2009. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan evaluasi dari salah satu dewan hakim kita yang sudah mendengarkan dari awal ya dari peserta pertama sampai peserta peserta ke-10. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Abdul Hakim Fauzi untuk memberikan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus peserta terdakwah di pagi hari yang berbahagia ini, sesuai dengan judul kita pagi ini bahwa ujian bagi orang-orang beriman maka pada hakikatnya secara zahir ya apa yang saudara-saudari sampaikan tadi sudah cukup baik tinggal bagaimana memperhatikan secara seksama bahwa ayat demi ayat atau baris demi baris terhadap ayat itu dan sumber hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi dalil atau rujukan terhadap kalimat yang akan kita sampaikan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim itu menjadi dasar kalimat agama itu. Jadi kalau sekiranya dasar kalimat agama itu diperhatikan dengan baik, maka akan menjadi lebih baik. Sesungguhnya ayat demi ayat atau surah demi surah, baris demi baris dari Al-Quran Karim itu tidak boleh bertukar. Bahkan setiap baris itu apabila bertukar, maka makna dari ayat itu sendiri pun akan bertukar. Maka inilah menjadi uh, evaluasi kita bersama sebenarnya karena sungguhnya kita semua ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang menjadi dai dan daiyah maka sama-sama kita merujuk kembali kepada Al-Quran untuk tadabbur bagaimana setiap ayat demi ayat itu kita perhatikan dengan baik agar tidak terjadi kesilapan dalam menyampaikan karena sesungguhnya baris demi baris ayat ataupun kalimat demi kalimat dari ayat itu adalah kalamullah yang mulia inilah mungkin yang menjadi pembicaraan kita pagi ini mudah-mudahan pada kesempatan yang lain akan lebih baik dan bersinar kembali amin ya rabbal alamin kami ucapkan selamat dan tidak bosan-bosan mari terus galakkan untuk tetap menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Abdul Hakim Fauzi telah memberikan evaluasi terutama pada pengambilan beberapa ayat ya. Mungkin ada kesalahan dalam dalam bacaan ya, ya. dalam baris dan bacaannya. Ya, uh, sudah ada di tangan kita sudah ada peserta terbaik nih ya hasil penilaian dari Dewan Hakim. Silakan Kang Haji dibaca. Dari 10 orang peserta yang dai-dai yang sudah mengikuti kegiatan ini, ada satu orang yang terbaik di antara sepuluh itu dengan jumlah nilai 170 jatuh kepada Bapak Supriyadi dari Tangerang ya. Barakallah kepada Pak Supriyadi. Jangan lupa kirimkan fotonya untuk bisa kita tayangkan di pekan depan final. karena insya Allah akan dilakukan final. Gitu ya. ya. Baik, akhirnya uh, waktu yang memisahkan perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk para da'i daya dan mohon maaf untuk Anda yang belum menjadi peserta hari ini. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elsi Budria Dan saya Rahmajis Jismuri berdiri dari hadapan Anda. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.